Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Nabiyullah wa khaliluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman mazida la nabiyya ba'da. Ikhwani fid din, azdani wa azzakumullah jami'an. Kita masih berada dalam penyebutan mengenai perselisihan para ulama bahwasanya kalam itu ada yang majaz, ada yang hakikat dan semisalnya. Walaupun yang rajih nanti apa? Tidak ada majaz di dalam Al-Qur'an, tidak pula dalam As-Sunnah, tidak pula dalam bahasa Arab. Semuanya adalah hakikat. Semuanya adalah apa? Adalah hakikat. Hakikat itu ada hakikat secara syariat, ada hakikat secara bahasa, ada hakikat secara uruf. ada hakikat secara uruf, secara kebiasaan. Kita lihat sini. Qala Nam Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimatullah alaih, thumma dzakara rahimahullah an ar-rabi' wa huwa al-isti'arah. Halaman 71 itu. Kemudian Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimatullah alaih menyebutkan bahwasanya Al-Imam Al-Amriti akan menyebutkan jenis yang keempat yaitu isti'arah, meminjam kata. Meminjam kata. Paham ya? Seringnya asadun, untuk singa kan asadun, tapi terkadang dipinjam kata asadun itu untuk orang yang pemberani Zaidun kal asadi. Zaidun seperti singa. Apanya? Wajahnya. Eh? Keberaniannya bukan wajahnya, tapi keberaniannya seperti singa. Menunjukkan meminjam katanya. Ini katanya majaz. Qala al-Imam Amriti rahmatullah alaihi. Rabi'uha ka qawlihi ta'ala yuridu an yanqadda ya'ni mala. Nah, barakallahu fikum. Yang keempat, meminjam kata adalah seperti firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an Al Karim, yuridu ayyang qadda yakni malah maksudnya tembok itu ingin roboh. Ha? ingin roboh. Nah, barakallahu fikum maksudnya condong, miring gitu ya. Kita lihat qala Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin alaih qalu mereka mengatakan la yumkinu an yuridal jidar. Tidak memungkinkan kalau yang istilahnya yang diinginkan roboh atau condong itu adalah temboknya Fal iradatu la takunu illa min di, min Yang namanya keinginan, yang namanya ingin, aku ingin, eh, aku ingin. Itu yang namanya keinginan itu tidak terjadi kecuali kepada apa? Kepada orang yang memiliki perasaan. Sekarang tembok itu ada perasaan enggak nih? Enggak ada perasaan yang pukul berkali-kali tetap diam aja dia. Antum palu sampai roboh pun tetap diam aja dia, enggak punya perasaan. Punya perasaan enggak tembok? Enggak punya perasaan tiang itu nggak punya perasaan. Nah, ini nggak mungkin kalau seandainya yang ingin roboh itu adalah temboknya, atau yang ingin condong itu adalah temboknya. Karena kata beliau, nah dikarenakan iradah itu keinginan itu tidak terjadi kecuali kepada bahasa sesuatu yang memiliki perasaan. Wal jidaru la syu'uralahu, sedangkan tembok itu tidak punya perasaan. Artinya tidak ada indera perasa karena indera itu ada berapa indera? Hmm? 6. Hah? Ada enam. Ada berapa? Ayo, panca indera jangan lupa. Panca itu lima artinya. Panca indera ada indera lima lima indera. Indera peraba tangan ini, indera perasa. Nah barakallahu fiikum indera perasa. Lidah, indera pencium atau pembawa apa? Hidung, indera penglihat mata, indera pendengar apa? Telinga. Dah lima itu aja. Gak ada indera keenam itu gak ada. Paham ya? Nah, Allah musta'an. Yang jelas, nah barakallahu fikum panca indra itu apa artinya? Panca itu lima, indra itu ya indra. Untuk tadi itu, untuk merasakan tadi itu. Naam. Kita lihat di sini barakallahu fikum. Naam, fa ma'na yuridu an yanqadda dalam ayat ada itu dalam surat Al-Kahfi itu. Yuridu an yanqadda, makna dari ucapan atau firman Allah taala yuridu an yanqadda yakni mala. Di tembok itu ingin apa? Ingin miring roboh, condong. Fayakunu makna Naam eh, wajadda fiha jidaran yuridu naam fayakunu ma'na wajada fiha jidaran yuridu an yanqadha kedua orang kedua orang tersebut nah barakallahu fikum yaitu siapa Musa alaihissalam dan siapa Khidir ya nah barakallahu fikum Nabi Musa alaihissalam dan Nabi Khidir itu nah kedua-duanya apa menjumpai nah barakallahu fikum sebuah tembok yang ingin apa ingin roboh atau tondong. Padahal tembok nggak punya perasaan kan? Yakni wajada fiha jidaron ma'ilan. Maksudnya mereka menjumpai tembok dalam keadaan miring gitu. Yang roboh. Wahadi yusammunaha isti'aratan. Yang seperti inilah mereka menamakan sebagai istiaroh meminjam kata. Karena yang namanya tembok ini kan sebenarnya nggak punya perasaan. Kalau yang miring mau jatuh itu kan orang biasanya ada perasaan. Nah, itu berarti mem meminjam kata itu ya. Meminjam kata diper diperuntukkan untuk tembok ini. wahati semunah isti'aratan. Wa istiaratan hiya isti'aratun tasrihiyatun ammat niyatun? Eh, ini peminjaman kata yang terang-terangan atau peminjaman kata yang makniyah yang bentuknya adalah kinayah, enggak terang-terangan? At-tafsilu fi hadza lahu babun akhar wa akhar. Rincian masalah ini memiliki pembahasan tersendiri dan juga memiliki bab tersendiri. Lakin hiya fi hadil ayah makniyatun. Namun di sini dalam ayat ini, nam isti'arah peminjaman kata ini adalah makniyah, kinayah. Paham ya? Nah, kinayah. Nah, dikinayakan seperti tembok yang miring, paham ya? Nah, wa kaifa ijra'uha? Bagaimana cara memperjalankan nam atau cara memahaminya? Nah, barakallahu fikum atau cara nah barakallahu fikum menjabarkan, menjelaskan eh, isti'aroh tersebut adalah makniyah. Yaqulun mereka mengatakan subbiha al-jidar bi syu'urin. Jadi menyerupakan menyerupakan tembok seperti orang yang punya perasaan. Paham ya? Menyerupakan tembok seperti orang yang punya perasaan. Lahu iradatun, yaitu tembok itu memiliki keinginan. Wastu'ira al musabbahu bihi lil jidar. Ha, wastu'ira al musabbahu bihi lil jidar. Nah, dan dipinjamkan nah barakallahu fikum kata tersebut yang diserupakan dengannya untuk apa? Dipinjamkan untuk tembok. Jadi orang yang memiliki keinginan itu atau istilahnya sesuatu yang memiliki keinginan, lafadz itu dipinjamkan, diberikan untuk tembok itu loh. Jadi tembok seakan-akan punya keinginan. Ya'ni ka'annaka syabbahtal jidar bi insan. Maksudnya adalah seakan-akan engkau itu menyerupakan tembok dengan manusia. di hudifal musyabbah bihi. Kemudian setelah itu dibuang apa? Dibuang sesuatu yang diserupakan. Oh ya, di situ kan nggak ada lafaz manusia. Cuma seakan-akan engkau menyerupakan tembok itu dengan manusia seperti manusia. Wahwal insan yang dibuang tadi apa lafaz insan manusia ini. Paham maksudnya ya? Nah, baru miza ilaihi syai'an min lawazimih dan dikasih rumusan atau ditandai di situ dengan sesuatu yang merupakan lawazim, keharusan-keharusan di situ. Wahwa al-iradah yaitu keinginan. Keharusannya yang memiliki keinginan adalah orang yang adalah manusia yang memiliki apa? Yang memiliki keinginan, memiliki perasaan. Hada kalamuhum inilah ucapan mereka. Faqalu yurid ma'nahu annana syabbahna al-jidara bi insanin lahu irada. Maka maknanya yurid maksudnya tembok itu ingin, itu maksudnya apa? Kita serupakan tembok itu dengan manusia yang dia memiliki keinginan. Wa ainal insan? Dan mana lafaz insan sekarang? Lafaz manusia yang diserupakan dengan tembok itu mana? Falladzi ma'anal an al-musyabbah. Yang bersama kita sekarang tembok itu sendiri, lafaz tembok itu itu adalah musyabbah yang apa? Musyabbah itu yang diserupakan. Paham ya? Musyabbah itu yang diserupakan. Diserupakan dengan apa? Manusia. Alladhi huwal jidari itu tembok tadi itu yang diserupakan. Qalu al-musyabbah bihi huwal insan. Namun mereka mengatakan apa? Yang diserupakan dengan tembok adalah manusia. Paham ya? Jadi tembok itu yang diserupakan. Diserupakan dengan apa? Dengan manusia. Manusia itulah yang diserupakan dengan tembok. Waqad hudif tapi lafaz manusia dibuang. Wa rumiza ilaihi bi syai'in min nawazimhi. Kemudian ditandai di situ dengan sesuatu yang merupakan lawazim, keharusan-keharusan, nah keharusan manusia, wawal iradah. Keharusan manusia punya punya keinginan. Antum punya keinginan enggak antum? Enggak punya keinginan? Eh? Apa keinginan apa? Ya, itu keinginan, paham ya? Karena kalau enggak ada keinginan bukan manusia. Manusia mesti punya keinginan, ingin makan juga ingin, ingin minum juga ingin. Kalau mengatakan manusia enggak punya keinginan itu sangat keliru. Manusia itu punya keinginan dan punya kehendak dan punya pilihan. An itu na'am barakallahu fikum. Kita lihat sini. Wahwan iradah yuridu fasara takdirul kalam ala qaulihim fawajada fihi jidaran yushbihul insan. Nah, seakan-akan menjadilah takdir ucapan mereka adalah apa? Mereka berdua, Nabi Musa alaihissalam dan Nabi Khadir, nah barakallahu fikum, kedua-duanya menjumpai tembok yang menyerupai manusia. Yuridu an yanqadda yang mana apa tembok tersebut ingin roboh atau ingin condong atau miring. Wala syakka annahu law ubira bihadha ta'bir dan tidak dilakukan lagi kalau seandainya diungkapkan dengan ungkapan seperti ini lakanal kalamu na'am min araqi ma yakun minal kalam. Niscaya apa? Ucapan tersebut adalah ucapan yang Ngabarakallahu fikum yang diinginkan dari ucapan tersebut dalam artian ucapan yang sangat gamblang. Wa dzalika yaqulun bersamaan itu mereka mengatakan hadza huwa aslul kalam. Inilah yang di nah eh, barakallahu fikum yang disebut dengan aslul kalam, inti atau nah inti sebuah ucapan. Nah, inilah intinya. Aslinya ucapannya seperti ini, asal daripada sebuah ucapan. Wa nahnu nujibu an kulli hadhil amsalah. Namun contoh-contoh yang ada semuanya ini kita jawab kata Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin rahimatullah alaih, fanaqul kita katakan as-shawabu yang benar, annahu la majaza fil lughah al-arabiyyah, la fil Qur'an wa fis sunnah. Ini yang benar. Yang benar tidak ada majas. Ha? Di dalam bahasa Arab juga ada majas. Tidak pula dalam Al-Quran, tidak pula dalam As-Sunnah. Wala fi Tidak pula ada yang, ada yang keduanya. Semuanya hakikat. Cuman hakikat terbagi menjadi tiga. Urfiyah, syar'iyah, sama lughawiyah. Wadhalika li'an al-majaza asdaku man yakunu fihi walladhi yasihu nafiyuh. Dikarenakan majas itu yang paling benar untuk mengungkapkan masalah majas adalah apa? Adalah yang dibenarkan untuk ditiadakan. Maksudnya majas itu nggak ada gitu. Wa nafyul ma'na al-murad Na'am barakallahu fikum dan meniadakan makna yang diinginkan bi muqtadasiyakih dengan semata-mata yang di Na'am barakallahu fikum yang diminta oleh konteks atau kalimatnya au lafdhi atau lafadznya la yumkin abadan. Tidak mungkin selama-lamanya. Maksudnya apa? Meniadakan makna yang diinginkan dari tuntutan lafadz atau konteks siak pembicaraan tersebut itu perkara yang tidak mungkin selama-lamanya. Mesti ada tuntutan atau ada lawazimnya. Was'alil qaryata misalkan. Bertanyalah engkau kepada kampung. Ini orang akan dipahami bahwasannya yang diinginkan dengan perintah untuk bertanya itu adalah bertanya kepada penduduk kampung itu. Tidak mungkin kampungnya. Paham salah ya? Nah, itu contohnya yang berikutnya insyaallah taala kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang insyaallah taala. Naam. Subhanallah. Billahi la ilaha wa atubu